Setelah membaca surat Yasin dan solawat, mari kita haturkan surat Al-Fatihah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua beliau, leluhur beliau para anbiya wal mursalin, kepada sahabat beliau, kepada ahli bait beliau, <clears throat> kepada anak keturunan beliau, kepada Sadatina khususnya Muhsin Muhammad Imam Junaid Al-Baghdadi, wa Sayyidi Al-Karhi, wa Sayyidi Bashir Al-Hafi, وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي بأودين الشبندي وسيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي مدين المغربي وجميع سادتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب بكر سكران والحبيب علي بن بكر سكران والحبيب عبد الله بن بكر العدرس والحبيب بكر عبد الله العدرس الذي سيدي فخر وجير شباكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صيب الشيب الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى أرشي الجفري والحبيب يوسف بن عبد الحسني وسيدي ألف عمر بن عبد الرحمن الطاس والشالي بن عبد الله باراس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن سن بن طاهر وسيدي وحبيبي الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصل فره ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب علي بن محمد بن سن الهبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والهبة علوية بنت حسين الجوفري مشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبيب خديجة وصلي مفرم ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب محمد أنيس بن عبد الحبشي ولوالديه وزوجته وإخواته وإخوانه وأولاده صن صن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولد حسين إرفان ثم إلى الجدي أحمد عبد الرحمن وإلى الجدي عبد الرحمن بن حسين وإلى الجدي علي بن محمد الحبشي وجدتي وجزر طلحة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمتكم جميع أموات المسلمين والأولياء هذه البلدة وصليها أن الله يغفر لهم رامهم ويعلي درجات في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بركات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء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 Basnya dikasih. Tes satu dua. Volumenya tambah dikit, efeknya kasih dikit. Tes satu dua, cukup. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa seminggu kita berpisah dan di hari ini kita bisa ketemu lagi Ya nggak kerosoh. Saya tadi pagi Tahu-tahu kok Jumat gitu ya Cepat sekali ini hari berlalu Ya cepat sekali hari ber berlalu Berarti ya kiamatnya semakin dekat Karena ciri-ciri kiamat itu diantaranya Kalau semakin dekat Waktu satu minggu itu seperti satu jam Iya, satu minggu seperti satu satu jam. Sekarang kelihatannya udah seperti itu ya. Ya belum belum, tapi ya mirip-mirip lah. Sudah sangat dekat kiamatnya. Selain kiamat yang besar itu sebetulnya ada kiamat yang kecil. Kiamat yang kecil ini justru kiamat yang paling menakutkan buat setiap manusia. Iya, karena kalau kiamat yang besar itu nanti yang mengalami cuman orang-orang yang jelek. Jadi yang ganteng-ganteng seperti jenengan aman. Amin insyaallah ya. Ya yang jelek-jelek tuh, yang akhlaknya jelek, perilakunya jelek, ibadahnya jelek. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat nanti kalau kiamat itu tiba di muka bumi ini sudah tidak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah gitu. Sudah tidak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah. Makanya para sufi suka zikir Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa para sufi suka zikir seperti itu? Untuk ngulur datangnya kiamat. Biar kiamatnya enggak tiba-tiba. Sebab di hadis disebutkan ciri-ciri kiamat tiba kalau sudah enggak ada lagi orang yang nyebut Allah, Allah. Berarti orang yang nyebut Allah, Allah adalah orang-orang yang mulia. Ya orang-orang yang mulia itu menjadi salah satu dalil orang-orang yang soleh mereka berzikir Allahu Allahu atau ya Allahu ya Allah seperti itu. Nah ada kiamat yang menakutkan yaitu al-maut kematian. Sedangkan Allah telah mewahyukan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sesungguhnya kalian telah dilalekan, dilenakan, dilenakan, dibuat tidak kroso. Jadi lali. Lali lali gara-gara apa? Atakatur, Berlomba-lomba untuk berbanyak-banyak. Banyak-banyak harta. Ya, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Dan yang lain itu. Hatta zurtumul makobir sampai kalian menziarahi kubur. Yang dimaksud menziarahi kubur bukan kita ziarah kubur sampai kalian masuk ke dalam kubur. Yang dimasuk dalam masuk dalam kubur bukan masuk ke kuburan, bukan, tapi sampai dipendem. Ya sampai di di ditanam, dikubur. Artinya sampai kita meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia baru lu jebulane. Baru tahu yang namanya mati itu seperti seperti apa? dan baru menyesali kehidupan yang selama itu dijalani tidak dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jenengan kok hari demi hari, minggu demi minggu kumpulnya yang baik-baik. Nah, insyaallah itu pertanda nanti setelah panjang umur sehat afiah insyaallah akan mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan. Ngapunten, ini saya flu-nya masih agak panjang ini. Flu bersambung. Jadi jilid satu selesai, batuknya udah kurang banyak. Ini pileknya dah datang. Ya kakek dosa soalnya. Jadi orang itu kalau kena penyakit itu alhamdulillah. Makanya Pak dokter ini kalau ngasih resep yang pas langsung sembuh, itu berarti orangnya dosanya dikit. Kalau nggak sembuh-sembuh tuh dosanya banyak. Dan jenengan termasuk pilih yang mana? Yang nggak sembuh-sembuh atau langsung sembuh? Langsung sembuh. Kalau <laughs> dosanya akeh kok pengen cepet langsung waras. Ya kalau dosanya banyak ini kena sakit yang ringan-ringan itu alhamdulillah. Kenapa? Karena tidaklah satu musibah menimpa seorang hamba yang beriman Walaupun itu cuma duri yang menusuk kakinya Melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosanya karena Allah tuh sayang sama kita, maka kita dikasih panas. Allah sayang sama kita, kita dikasih pusing. Allah sayang sama kita, kita dikasih ngetok-ngetok badan tidak tidak enak. Kenapa? Lawang jelas-jelas dosanya banyak, diperintahkan Allah istighfaroh. Bacalah istighfar yang banyak, sudah dosanya banyak, istighfarnya juga tidak banyak. Makanya sama Allah dihapuskan dosanya tanpa istighfar. Caranya gampang, bagaimana? Dikasih sah sakit. Karena itu kalau kena penyakit ojo oh ngresula, tidak usah keluh ke kesah, datang saja ke Pulau Karto klinik Dokter Irmansah. Selesai. Nah, atau dokter-dokter yang lain ya. Nah, tidak terasa seminggu. Kita lagi membahas masuk tafsirnya aja belum nih. Masuk tafsirnya saja belum, masih dalam menyemangati untuk mempelajari Al-Qur'an. Dan bagaimana orang-orang soleh terdahulu membaca Al-Quran Jumat yang lalu saya janji Hari ini saya akan cerita tentang Sayyiduna Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu Ada sahabat Nabi namanya Usaid bin Hudair Hobinya ngaji Hobinya ngaji Baca Al-Quran Itu salah satu hobinya Kalau hobi kita apa? jarang atau mungkin hampir nggak ada ya anak sekolah disuruh hobi futsal, hobi badminton, hobi main tablet, hobi berenang. Yang hobi terusan ngaji ini kira-kira ada atau jarang sekali? Jarang, jarang sekali. Ya, hobi ngaji. Jadi yang kesukaan yang paling disukai adalah baca al Al-Quran. Itu sudah langka orang sekarang nulis seperti seperti itu. Nah Sayyidina Usaid bin Hudar ini senangnya ngaji. Beliau punya anak masih kecil, bayi, namanya Yahya. Anaknya namanya Yahya. Nah maklum sahabat Nabi hidupnya itu ya pas-pasan. Orang dulu itu kalau punya e, baju lebih dari dua atau tiga termasuk sugih. Punya baju lebih dari dua atau tiga termasuk sugih kaya. Kenapa? Kain itu susah. Saya juga belum sempat ngecek ditemukannya kain itu kira-kira tahun berapa gitu ya. Ya dibuat sampai jadi kain. Dulu kan orang kainnya dari apa itu? Kebanyakan orang. Kulit kambing gitu kan. Jadi apa namanya pakaian. Yang punya kain susah. Makanya kalau kita lihat orang haji atau umroh itu pakaiannya kan dari dua lembar kain. Ya, satu untuk nutup atas, satu untuk nutup bawah. Lah itulah gambaran pakaian orang-orang zaman dulu. Jahitan ya jahitannya pas-pasan. Lah benangnya pakai apa? Ya, jahitnya itu benangnya pakai pakai apa? Jadi kehidupan dulu tuh sangat sederhana. Orang jarang punya pakaian lebih dari dua itu jarang. Sampai ada sahabat yang kalau mau sholat gantian baju sama istrinya. Ya kan? Karena untuk nutup aurat total itu nggak cukup. Jadi gantian dulu sama is, istrinya. Karena sangat sederhana. Bajunya itu kurang gitu. Satu untuk bawah, satu untuk atas. Nah mereka pakaian sederhana, rumah juga sederhana. Rumahnya juga seder, sederhana. Tapi kalau rumah mereka punya, nggak ngontrak. Kenapa? Tanah tinggal ngambil. Ya tanah tinggal ngambil. Padang sahara luas, tinggal dipatok sendiri. Dulu di negara kita kan juga begitu ya. Begitu merdeka so, setiap orang matok sendiri-sendiri. Itu kelihatannya belum ada yang punya itu sawahnya itu daerah sana ini. Udah dipatok ini sawah saya. Dulu seperti itu. Nah, setiap orang bangun rumah juga gampang. Kenapa? Enggak butuh semen. Di Mekah, Madinah sana atau di Hadramut sampai sekarang gitu ya. Bangun tuh enggak pakai semen. Lah apa? Cuman lempung sama jerami ditumpuk-tumpuk kasih lempung lagi, jerami, tumpuk-tumpuk demikian. Enggak pakai enggak pakai semen itu dulu. Sehingga kalau hujan deras ya rumahnya ikut ikut apa itu? <laughs> Lumer. Lah untungnya di tanah suci itu kan hujannya itu belum tentu setahun seka, sekali, belum tentu setahun sekali. Makanya ketika ada seorang sahabat Badui yang masuk masjid ketika Jumatan itu kan, Rasul lagi khutbah Jumat, dia langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan hujan udah sekian tahun nggak hujan. Nanti ini hewan-hewan ternak pada mati. Ya, air nggak ada. Rasul angkat tangan doa, hujannya seminggu nggak mandek. Geger nih, ya, geger masyarakat. Hujan seminggu gak mandek itu kalau terjadi di Solo sekarang aja semanggi banjir. Seminggu gak mandek itu semanggi banjir. Coba kalau gajah mungkur seminggu gak mandek, kira-kira penuh atau gak penuh itu? Penuh. Kalau gajah mungkur kemudian gak mungkur lagi terus bagaimana ini? Ya Solo klub gitu kan, klub. Nah, untungnya ada Nabi Muhammad SAW, balik lagi. Ya balik lagi. Makanya kadang ada orang tuh rada aneh ya, rada aneh begini. Udah minta aja sama Allah. nggak usah minta tolong pada manu, manusia. Lah wong nyatanya sahabat itu hujan nggak mandek bukan mintanya sama Allah langsung kok. Enggak turun hujan, diajari kan salat salat minta turun hujan istisqa. Tapi nyatanya Rasul tidak merintahkan, eh kalian sholat istisqa, yang enggak begitu. Walaupun sholat sunnah istisqa itu ah, ada, tapi langsung, langsung Rasul angkat tangan doa. Kan waktu itu dimintai, tolong doakan biar hujannya turun. Rasul tidak mengatakan sholat yuk, kita sholat istisqa, tidak. Tapi langsung Rasul angkat tangan ber, berdoa, minta hujan. Ternyata jalan hujannya seminggu. Setelah hujannya jalan seminggu, mau minta hujannya berhenti. Lah mintanya sama siapa? Mestinya minta sama sama Allah. Lah buat tinggal angkat tangan, Gusti, tolong hujannya diberhentikan. Yo ya, sadar, ini hujan seminggu, ini kelas berat. Hajatnya kelas berat, maka butuh manusia yang luar biasa. Itulah makna tawassul, minta tolong kepada manusia yang lain dalam permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi masih hidup. Ya minta tolongnya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasul angkat tangan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujannya jangan diturunkan di kota Madinah, tapi turunkan di sekitar kota Madinah, ala ukum. Taruh di gunung-gunung ya Allah, ala jibal. Ya, taruh di padang Sahara, jangan di kota kota Madinah. Awan pun menyingkir, Madinah jadi terang ben benderang. Tidak ada hujan di hari itu di kota Madinah. Berkat doanya Rasulullah SAW. Sehingga aman. Rumah-rumah enggak lumer. Bisa kita bayangkan kehidupan sahabat dulu begitu. Rumah yang bangunnya ya begitu, ya. Pakaian ya adanya seperti seperti itu. Tapi tapi ibadahnya luar biasa. Lah kita kebalikannya. Omah ya apik kaya ini, Sayap ya turah. Turah, ya kan rumah bagus, pakaian turah, turah. Sahabat makan itu dikatakan Rasulullah SAW selama berapa bulan tuh? tiga, tiga bulan atau kalau saya lupa dua atau tiga bulan Sayyidatuna Aisyah menceritakan bahwasanya di rumah Rasul selama kurang lebih dua atau tiga bulan saya lupa hadisnya ya ada yang ingat berapa bulan itu Syahrin kurang lebih dua bulan ya nanti coba dicek di hadis ya di rumah Rasul tidak mengepul asap selama sekian puluh hari itu di rumah Rasul tidak mengepul asap, kompor tidak menyala, bukan LPG naik, nggak bisa beli. Bukan seperti itu. Bukan gas langka, bukan, bukan kayu bakar tidak ada. Kayu bakarnya ada, tapi yang mau dibakar nggak ada. Ya, jadi nggak ada apa namanya? Uh, daging nggak ada. Kemudian gandumnya tidak tidak ada. Yang mau dimasak itu tidak tidak ada. Sehingga Rasul sama istri cuman makan dengan yang bening dan yang hitam. Yang bening apa? Air, yang hitam korma. Selama sekian puluh hari itu cuma korma, air, korma, air, korma, air. Kalau istri zaman sekarang kira-kira bagaimana kalau hidup sama suami yang seperti itu? Bu? Protes atau protes? Tukarkan atau bertahan? Repot kan ya? Nah ini loh. Rumah tangganya Rasul demikian, sebulan, dua bulan, makan sederhana, pakaian sederhana, rumah sederhana, tapi ibadahnya luar biasa. Termasuk Sayyiduna Usaid bin Hudair. Rumahnya kecil, kandang kuda, ruang tamu, jadi satu. Ya persis sekarang kalau ada orang punya rumah ukuran berapa itu? Hah? Rumah sangat sederhana, sempit sekali. Sulit selonjor. Rumah sangat sederhana, sulit selonjor nih. Ya yang spol-polan itu. Itu kan namanya garasinya, ya ruang tamunya, ya ruang naruh motor di situ kan. Jadi satu kan, parkirnya motor ya di situ, terima tamunya ya di di situ, makannya ya di di situ. Lah sahabat kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi kotak gitu ya, rumahnya kotak. Ngaji. Baca Al-Qur'an. Lah kok waktu baca Al-Quran kok kudanya Aja ngomong mirip Mirip Lah ini penistaan ini Maksudnya biar jenengan mudeng gitu Terus saya dimirip-miripkan sama kuda Kira-kira ganteng mana sama kuda Es ya, kuda gitu aja lah Ya Begitu Kudanya meringki-ringki Ini ngaji kuda meringki Lah yang ngaji ya mandek Mandeknya gara-gara apa? Karena udah kalau meringki-ringki, bukan cuma meringki dia, sama gerak badannya. Lah badannya gerak, geraknya enggak enggak pelan, sama kakinya diangkat-angkat. Kaki diangkat. Di sampingnya ada anaknya Yahya lagi tidur. Nah ini kalau ngangkat terus turunnya enggak pas pada daratannya. Geser kanan dikit, ngijak kepala anaknya kan anaknya meninggal dunia. Remo ancur Oh yang segede ini kalau ditendang kuda bisa remo, apalagi ba bayi. Maka yang ngaji mandek. Tapi lihat sahabat, begitu mandek, kudanya kok mandek. Gak teriak-teriak, gak heboh. Maka ya ngaji lagi. Ngaji lah lagi karena memang hobi. Eman-eman mutuskan ngaji itu eman, eman-eman. Ngaji lagi. Ternyata kudanya oh, semakin hebat. Mandek lagi, tenang lagi, ngaji lagi, begitu seterusnya. Akhirnya penasaran, ada apa ini? Karena orang-orang Arab sana itu ngerti dan termasuk orang-orang kita Indonesia tempo dulu itu paham kalau hewan itu berlaku aneh pasti ada sesuatu yang tidak be beres, kan begitu ya. Kalau bebek itu rodok rame ya mungkin ada pen pencuri, ya kan? Seperti itu. Kalau bapaknya rame lah itu mungkin ada ada apa, Bu? Gak bisa tidur. <laughs> Bapaknya rame nggak bisa tidur. Ini kalau ada kambing, ada kucing, ada kuda, bertindakannya mereka paham. Oh, ini ada sesuatu yang tidak beres. Maka dicari apa? Dilihat di rumah oke-oke saja, tidak ada yang jadi masalah. Maka buka pintu, keluar dari rumah, dilihat. Jangan-jangan ada peristiwa yang rada aneh di luar rumah. Mungkin ada pencuri masuk atau apa kan nggak ngerti. Dibuka pintunya, terus lihat ke atas, kaget. Lah ternyata itu di atas ada cahaya yang luar biasa di atap rumahnya. Jadi kalau mau digayuk itu sebetulnya gampang. Kelihatan nyata cahaya itu. Ya lihat begitu ya indah atau cahaya itu naik, dilihat terus. Kalau orang sekarang lihat wah ini UFO ini jangan-jangan ini Jangan-jangan UFO ini Orang sekarang kan begitu ya. Ada UFO ini UFO tuh ya, UFO ini makhluk planet lain nih dari planet Mars. Mungkin mikirnya begitu. Naik ke atas, dilihatkan sama sahabat. Besoknya sholat subuh di masjid. Lapor dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW Kanjeng Nabi ngapunten Badi tanglet itu kalau bahasa kita ya. Mosok sahabat ngomongin gitu. Ya, nanya ini ya Rasulullah. Semalam tuh saya baca Al-Qur'an, terus udah saya meringki-ringki, akhirnya saya keluar saja, kok saya lihat cahaya. Cahaya itu di atas rumah saya, terus naik ke atas ke langit hilang. Ada apa ya Rasulullah? Ini penampakan. Nah, kira-kira yang bisa lihat siapa itu? Jawabannya adalah lanjutan hadirnya. Rasul bersabda dengan bersemangat ya dengan suara keras Rasul mengatakan Iqra ya ibn Hudzair Iqra ya ibn Hudzair Iqra ya ibn Hudzair seakan-akan Rasul itu lagi lagi melihat Usaid bin Hudzair lagi baca Al-Qur'an kuda meringkik-ringkik ada cahaya seakan-akan seperti itu sehingga nggak boleh diputus bacaannya sama Rasul. Lanjutkan bacaannya, ngaji ya terus, ayo baca, ayo baca. Padahal ini udah subuh. Iqra ya ibn Hudzair, Iqra. Artinya kalau ngalami gitu jangan mandek baca terus, baca terus. Seandainya kamu baca terus itu, maka kamu akan maka ma ma masyarakat akan melihat di pagi hari malaikat di lorong-lorong kota Madinah ini bil ma'nal hadis. Malaikat akan kelihatan. Itu sakinah yang turun karena mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Itu sakinah yang turun. Sakinah itu ketenangan, tapi ketenangan ini dibawa oleh malah Malaikat-malaikat yang bawa ketenangan. Malaikat itu turun karena mendengarkan bacaan Al-Quranmu. Sehingga kalau kamu teruskan besok pagi masyarakat akan bisa melihat langsung malaikat di jalanan. Kini kok masih ada orang yang meragukan manusia bisa melihat malaikat. Jangan samakan manusianya dengan dirinya. Lah kalau dirinya nggak bisa lihat ya pantas. Tapi ada manusia-manusia tertentu yang dikasih Allah kemampuan untuk melihat malaikat. Dan karena kehebatan manusia itu bisa menyebabkan manusia yang lain ikut melihat. Bisa menyebabkan manusia yang lain ikut melihat. Kenapa? Karena sudah dibawa malaikat itu ke alam manusia. Yang bawa siapa? Usaid bin Hudair dengan keindahan suaranya dalam membaca Al-Quran. Karena itu hadirin. Kalau ada orang sumpek, pengen sumpeknya hilang itu gampang. Betul tak betul? Kira-kira kalau didatangi malaikat sumpek atau seneng? Tergantung yang didatangi. Dan tergantung yang mendatangi. Kalau ahli maksiat didatangi malaikat Israel ya sumpek gitu kan? Tapi kalau orangnya beriman datangi malaikat Israel nggak sempat seneng gitu. Ahlan wa sahlan bikudumikum ya malaikat, tolong cepat bawa saya ke surga. Itu orangnya beriman. Lah kalau kita ya seneng tapi ojo saiki gitu kan ya. Jangan ya seneng mosok nggak seneng. Kita kan beriman, seneng malaikat tapi jangan seka, sekarang itu bangunan belum jadi gitu. Ya. Nanti kalau sudah jadi itu sampingnya belum dibeli gitu kan ya. Pokoknya terus cita-cita berlanjut gitu kan. Yang panjang cita-citanya tapi fil khair dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas masih panjang. Oh, kita pengen bangun akhirat segede gedenya. Masa bangun akhirat sama bangun dunia kok gede ning donya. Kita pengen akhirat jauh lebih lebih sukses dari orang-orang yang suk, sukses. Lah itu loh Usaid bin Khudair merdu ngaji sampai malaikat turun gitu. Sampai malaikat turun. Jadi malaikat itu seneng dengarkan manusia ngaji. Lah berarti suaranya manusia itu hebat atau gak hebat? Hebat. Berarti rohnya manusia itu kuat atau enggak kuat? Kuat. Kalau roh manusia enggak kuat, malaikat enggak akan turun. Gitu. Kalau suara manusia ini tidak hebat, tidak akan menyebabkan malaikat mendekat. al quran yang luar biasa, lisan yang membaca luar biasa, sehingga makhluk-makhluk yang luar biasa juga akan kum, kumpul. Makanya tempat yang di situ dibacakan Al-Quran itu jadi adem, enak, tentrem, kan seperti itu. Ya, jadi enak. Nah, tergantung kita. Pilihan ada di tangan Anda, ada di tangan saya, ada di tangan kita semua. Pengen rumahnya sering dikunjungi malaikat atau cuman seminggu sekali malaikat berkunjungnya. Paham maksudnya enggak? Ngaji kok ngenteni malam Jumat. Paham maksud saya? Bagus malam Jumat baca surat Al-Kahfi sunnah. Bagus malam Jumat baca surat Yasin, ya. Bagus, tapi masuk ngaji entah ngenteni malam Jumat, kan ya rodok kebangetan. Ya rodok keba kebangetan. Seharusnya kita ngaji itu setiap hari sehingga tiap hari malaikat masuk ke rumah kita. Karena Rasul telah bersabda, "Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, sepi." Kuburan itu sepi atau rame? Rame. Tapi sepi. Buktinya banyak kan di kuburan yang dikubur di situ? Ya rame, tapi sepi. Yang dimaksud sepi bagaimana? Bukan dalamnya, kalau dalamnya rame. Yang dimaksud Rasul sepi itu suasana kuburan itu kan se sepi. Jangan jadikan rumahmu itu serem angker seperti kuburan gitu loh. Bukan cuman sepi suaranya, oh nyatanya rumah kita rame suaranya, rame atau gak rame? Rame, oh TV ya nyala, radio ya menyala, itu kan rame itu. Kuburan tuh rame atau gak rame? Ya rame. Kuburan itu kan ya di situ ada kambing empek, ada kan? Ya, ada orang yang main sepak bola sekarang di kuburan seperti itu kan ada juga. Ternyata kuburan juga punya suara yang yang rame, tapi sepi yang dimaksud apa gitu? Apa nggak ada suaranya? Bukan begitu. Sepi, angker, serem. Di luarnya itu seperti seperti kosong, nggak ada apa-apa gitu kan? Walaupun di situ ada orang bermain, tapi sepertinya itu kosong, tidak ada apa tidak ada apa-apa. Jangan jadikan rumahmu seperti itu angker, serem, sepi. Ustaz, rumah saya rame. Iya tetap angker. Rame Ustaz, tetap serem. Kenapa? Kakek demit. Siapa? Ya awakmu kui. Wes jadi demit tapi ra gitu ya. Ya kita ini udah jadi setan tapi nggak kerasa gitu. Makanya kita ketemu setan ya wajar-wajar saja biasa. Kenapa? Karena kita sejenis, gak aneh. Kalau ketemu orang yang aneh gitu kan kerasa lu orang asing gitu kan ya. Ya setan masuk ya biasa saja. Kenapa? Udah familiar. Udah biasa. Kitanya udah kese kesetanan, sudah kesetanan. Lah, makanya perlu disterilkan, dibersihkan, angkernya dihilangkan, seremnya disingkirkan. Caranya bagaimana? Bacakan Al-Qur'an. Ngaji, Mau ngajinya satu juz, mau ngajinya hatam, Mau ngajinya cuma dua ayat. Pokoknya tiap hari baca Al-Quran. Al sehingga rumah itu mendapatkan nuansa ilahiyah. Malaikat yang ada di sekitarnya pun akan berda, berdatangan. Bahkan tonggo-tonggonya ketularan. Kenapa? Ruangannya nggak cukup. Jadi melebar sampai ke tempat tetangga. Ya malaikatnya duduknya itu sampai melebar kemana? Kemana-mana. Karena malaikat nuroni, malaikat itu cahaya. Satu malaikat turun ke sini ya nggak cukup tuh arodo. Masuk cukup? Enggak cukup, malaikat itu gedenya luar luar biasa. Cuman malaikat itu bisa menyatukan diri karena cahaya bertemu cahaya tidak jadi ma masalah punden-punden suan itu tidak jadi masalah. Pengajian seperti ini semoga tempat ini juga seperti itu ya. Semoga tempat ini juga seperti seperti itu. Pengajian yang seperti ini kalau ikhlas lillahi taala bersih betul, insya Allah kita masuk di dalamnya. Pengennya seperti itu ya. Amin. Maka Orang yang bisa mendapatkan penglihatan yang benar bukan sok gaya, wah ketok anakku. Ono sing gaya ngono kuwi kan. Ya. saya itu pernah ketemu orang itu. Habib, jenengan ini Masya Allah. Wah ini ini ciri-ciri penipu, hati-hati. Jenengan ini luar biasa. Ini model begini nih, genah meh ngapusi, apa meh ngopo. Gitu. Tapi jangan sudon, jangan ya. Luar biasa. Lu ada apa? Saya melihat ketika jenengan berjalan, puluhan ribu malaikat ada di belakang jenengan. Masya Allah. Saya langsung jenengan yang luar biasa. Lu kok ngaten? Jenengan pun sakit ningali malaikat. Uloh dereng sakit. Makanya jangan mudah ditipu sama orang ngomong begitu. Wah, itu langsung us awak kembede rombongso wah hebat nih bisa diikuti malaikat. Itu orang bodoh yang tertipu dengan kebodohan dirinya sendiri ya model-model begitu lagi di apa ya? Istilahnya kalau orang apa? Didulit ya. titik sudah langsung wah, gangan. Jangan jangan percaya dengan omongannya orang-orang yang ngomong, ya. Ciri-ciri orang yang omongannya nggak benar itu yang suka ngomong. Ngubar, saya tahu begini ngerti-ngerti palsu. Ya. Tong kosong berbunyi nyaring. Kalau kalau orang yang punya isi kis meneng ya. Dipaksa-paksa kadang ya orang gelem meneng ya. Kecuali kalau yang maksa gurunya atau orang yang dia segani, baru nanti akan ngomong. ngomong. Makanya jangan gampang percaya. Ini kadang nih ibu dikasih tahu sama orang pinter katanya pinter. Wong oh, pinter ki sobat to pinter ki? Kalau dikasih tahu sama kiai, kasih tahu sama ulama gitu ya, orang soleh, tapi yang betul soleh gitu. Nah, itu baru bisa dipercaya. Jangan asal orang ngomong kemudian dicekol. Kata orang pinter, suami saya itu nggak beres, Bib. Lulu. Ini kata orang pinter, suami saya nggak beres. Jawaban saya kata Habib, yang nggak beres orang pinter itu dan jenengan yang dengarkan omongan orang pinter. Kenapa nggak beres? Satu, menuduh menuduh orang lain nggak beres tanpa adanya bu bukti. Yang kedua, berprasangka buruk kepada muslim yang lain. Yang ketiga, merusak rumah tangga oh orang dengan menimbulkan kebencian di hati is, istri. Ini jelas tidak be, beres. Makanya jenengan jangan gampang-gampang percaya sama orang pin, pinter. Kata orang pinter saya dibuat orang. Ya sengar gawe awakmu sapa? Ya ora usah digawe kaya ngono Dibuat orang itu. Saya dibuat orang. Orang pinternya siapa? Nanti suruh berobat sama orang itu lagi kan? Jadi kamu harus begini, begini maharnya sekian, ujung-ujungnya duit. nah bilah min Mendalik, saya ini ahlu sunnah wal jamaah, tapi harus ngomongkan yang benar. Kadang-kadang ahlu sunnah wal jamaah ini di apa ya? disamakan gitu dengan oknum-oknum yang nggak beres tadi itu. Kita nggak begitu. Kita bukannya begitu. Kita ngasih doa, ya pakai doa, ya bacakan surat Al-Fatihah atau bacakan Al-Qur'an, kasih air yaitu sunnah Nabi. Ya, dikasih air Nabi suka mercik-mercikin air kepada para so sahabat habis wudhu, sunnah Nabi karena Sabi membenarkan sahabat meruqyah seorang kafir dengan bacakan surat Al-Fatihah. Itu nanti episode tafsir Al-Fatihah akan saya jelaskan. Kok tegang semua kenapa ini? Emangnya saya untuk menyeramkan malam hari ini? Bu, kok tegang kenapa bu? Hening ya, majlis ini hening subhanallah. Keheningan itu katanya tanda sakinah, ketenangan. Nah ketenangan itu tanda turun ya malah malaikat. Yang jenengan alhamdulillah udah ngobrol sama saya 40 menit. Ya udah 40 menit. Nyantai saja. Pokoknya nanti jam 10 berakhir. Setuju? Sebelum dilanjutkan monggo diunjuk Rian. Maksud saya itu saya mau minum. ya Jumat sudah dikasih tahu passwordnya masih lupa terus. Alhamdulillah. Jadi jangan gampang percaya sama orang-orang yang suka ngomong ya. Lihat ini, lihat ini, lihat itu, bisa begini, bisa be, begitu. Gak mudah orang sampai makom itu tidak mu, mudah. Ngapunten. Jenengan lihat yang nyata, nyata, lihat yang nyata. Lihat ke kanan ini bisa enggak kalau nggak noleh kanan? Enggak. Lihat ke kiri bisa enggak, enggak kan? noleh kiri? Enggak. Lihat ke belakang, bisa enggak tanpa noleh ke belakang? Enggak. Baru yang nyata aja terbatas ke depan, kanan kiri dikit. Gitu kan ya? Kanan pol enggak bisa, kiri pol enggak? Enggak bisa. Lah apalagi lihat yang enggak kasat mata, yang tidak kelihatan ma mata. Yang enggak kelihatan mata telanjang itu banyak. Kita butuh mikroskop untuk lihat bakteri, betul kan? Bakteri itu aja jadi ya benda nyata tapi tidak kelihatan kelihatan. Karena apa? Mata kita ini terlampau ter terbatas dan Allah membatasi mata kita itu ada hikmahnya. Makanya teman-teman saya jangan bergaya pengen bisa lihat. Aku pengen roh jin. Ya Allah. Aku ingin dongo Gusti tolong. Saya nggak pengen lihat jin. Moh aku lihat jin. Kenapa? Mumet. Nyawang menungso wis mumet, so nyawang jin. Minta ya Allah, udah nggak mau lihat yang aneh-aneh gitu. Kalau lihat pengennya lihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu loh. Minta kok lihat jin, lihat itu minta lihat Rasulullah SAW, minta lihat Nabi Yusuf, minta lihat Nabi Isa, minta lihat Nabi Ibrahim, minta lihat Ambiya wal Mursalin, minta lihat para aulia wasolihin. Jaluk nonton kok nonton jin, ya Allah. Paham lah. Ada ndak yang model begitu? Banyak kan? Jadi wirid zikir subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ben kita sing metu apa iki gitu? subhanallah. Lah kok subhanallah subhanallah ngeteni sing metu apa maksudnya itu kisah apa tuh? Aladin tuh ya, gosok gitu. Keluar tuh ya. Oh subhanallah subhanallah kok ngenteni sing metu. Ini udah niatnya tidak be bener, niatnya salah. Ya jadinya nanti sa salah. Umetu tenang, Tung, wah metu ya. Mbah itu setan dari mana kan bisa aja keluar. Oh, Nabi Adam di surga, misal surga percontohan saja setan bisa masuk, bisa goda. Wah apalagi om menung somong ilmu randuwe, ilmu sholat ya pas-pasan. Ya kan ilmu wudhu ya pas-pasan. Wah sudah pokoknya pengen wah udah Allah Allah Allah gitu ya. Bagus zikirnya bagus tapi niatnya sah. Salah zikir itu niatnya lillahi Ta'ala untuk dekat sama Allah justru munculnya apapun itu entah tokek yang muncul entah kadal yang muncul entah itu yang muncul jin entah itu yang muncul malaikat sebetulnya itu ujian sebetulnya itu ujian gitu kamu masih ingat sama Allah atau mudah tergoda sama yang yang lain lah orang-orang beriman enggak hmm, terus contohnya Syekh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu anhu ada orang-orang yang gak suka sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gak jadi masalah. Luang yang gak suka sama Kanjeng Nabi ya banyak. Jadi kalau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gak disukai orang itu beliau ya ya wajar loh aku orang disenengi wong biasa. Ya wali gak disukai manusia itu biasa. Karena wali gak butuh disukai manu manusia. Terus ada manusia yang gak percaya wali, biasa. Kenapa? Oh, wali gak butuh kepercayaan manu manusia. Kitanya saja kadang yang heboh tuh ya. Ora percaya karo saya Abdul Qadir Al-Jilani ben. Ya, sing rugi ya, awake dia sendiri yang ru, rugi. Lah awakmu ora rugi toh ya udah. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah Beliau ketika berjalan di hutan belantara yang sangat lebat di malam yang gelap gulita, tiba-tiba hutan belantara itu jadi terang benderang yang luar biasa seperti bak di siang hari. Tiba-tiba ada suara mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Allah semua yang haram mulai hari ini halal untukmu. Wah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hutan belantara gelap gulita, ya, malam tidak ada siapa-siapa di sana, jadi terang benderang seperti, seperti siang hari. Kira-kira itu banyak manusia mengalami seperti itu atau langka itu? Langka kan? Ya mirip-mirip Nabi Musa ketika di Bukit Tursina gitu kan. Tiba-tiba ada datangi api tiba aku adalah Allah gitu. Tapi itu betul wahyu Allah memang. Ya, Allah bertajalli. Lah kalau ini ndak. Kenapa ndak? Taunya pakai ilmu. Taunya pakai il ilmu. Makanya orang harus kuat ilmu syariatnya. Kalau ilmu syariatnya enggak kuat nanti tertipu oleh iblis. Ilmu syariatnya harus kuat. Maka langsung ambil batu ikhlaq ya lain. Terkutuk kamu nyingkir gitu ya. Padak dus jadi peteng meneh. Gelap. Terus iblis mengatakan, "Loh, awakmu kok roh aku iblis?" Kamu kok tahu kalau saya iblis? Ini udah ribuan ahli ibadah, saya goda begini terpeleset. Terpeleset, percaya. Kamu kok tahu saya iblis? Sepele aja. Oh, pelajaran dasar tauhid itu. Yang haram itu gak mungkin pernah jadi halal untuk siapapun. Yang haram itu ya tetap haram, gak mungkin jadi halal. Ya haram ya haram. Nah, ini kok kamu bilang semua yang haram jadi halal buat saya yang genah awakmu iblis. Yang kena awakmu iblis. Nah ini ada ibu-ibu sekarang yang niru iblis. Ada juga bapak-bapak yang niru iblis. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, halal-halal, kepepet tuh Nggak apa-apa, halal-halal. Mohon, mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf. Ngapunten. Saya tuh sering dapat laporan dari ibu-ibu, mohon maaf ini yang dengar biar nyampaikan yang lain. Banyak ibu-ibu itu yang diperkosa sama suaminya. Paham maksud saya, Bu? Diperkosa bagaimana? Jelas orang head kan tidak boleh berhubungan dengan suami kan ya. Tapi ini si suami meksa, wong namanya istrinya itu head gitu ya, dipaksa untuk berhubungan intim dengan sang sua, suami kan sama saja diperkosa. Haram itu enggak boleh. Kepepet tok bit ngawurmu. Kepepet. Sabar gitu ya. Kepepet. Ini terus pakai dalil kepepet sing haram jadi halal ya reneng. Ila yaumil kiamah al kepepet itu tidak menyebabkan yang haramu jadi halalu nggak ada. Lebih itu katanya kalau orang dalam keadaan darurat di tengah padang Sahara yang ada cuman pasir mau mau mati nggak ada makanan ketemu babi babinya dimakan itu halal. Saya ngomong sopo. Lah itu salah bukan halal. Gimana? Entok tapi orang halal. Maksudnya babi ya haram dimakan boleh tapi cuman sak puluk ben tetep urip. Aja babine siji utawa mbok entekno. Kuwi golek wareg jenenge. Bukan nyambungnya nyawa itu cari wa wareg gitu kan, cari wareg. Itu ya haram. Yang sedikit itu pun haram tapi dia tidak berdosa. Dosanya dicabut oleh Allah gitu. Karena memang mempertahankan nyawa itu sebuah kewajiban. Nempet nafsu itu kewajiban. Melampiaskan nafsu bukan pada tempatnya, itu suatu yang diharamkan. Oh, itu ada satu orang kan. Oh, Yo ya pinter tapi bodoh. Bodoh tapi pinter. Kenapa? Lah, karena dia enggak pernah mau cari guru. Takut zina. Oh, zina dosanya besar. Ini kalau tidak salah di Seragen terjadi ini belum lama ini di Seragen. Dengar-dengar saya dari waktu saya ceramah di Seragen. Ya semoga tidak terjadi di kampung jenengan. Iya. Ini karena ngempet zina, gak berani zina, dosa tahu. Nikah juga belum dapat jodoh. Gak kuat, lah punyanya kambing. Dia hubungan intim sama kambing gitu. Zaman dulu dia. Itu kan dosanya luar biasa. Itu saya baca di hadis lah kok saya ceramah di Seragen ada warga Seragen yang cerita, di sini ada bib itu bib yang apa namanya menyetubuhi kerbau atau sapi tetangganya kalau salah. Ya, coba nanti warga Seragen ini apa namanya konfirmasi itu di daerah mana itu. Lah saya lihat berita di televisi, ya di televisi di Amerika atau di mana itu ya? Di Amerika di mana? Itu kerbau atau sapi juga ya. Ternyata disetubuhi oleh tetangganya. Coba bayangkan, ini manusia atau kerbau? nah Naudzubillah min dalik. Enggak ada dalilnya kepepet. Lah anak muda nih sok ngeladra. Daripada zina lebih baik saya onani haram ngerti apa orang? Enggak ada. Enggak ada juga daripada lebih baik enggak ada. Daripada zina nikahlah. Ya. Belum boleh sama orang tua saya, Bib. Ya peksonen. Ya pinter pinter anak maksa wong tua, maksa saya ngalus itu kan, ngrengek-ngrengek tiap hari, "Mbok, tulung mbok no, mbok please, mbok." weh, marani tanggane, "Mbokku tulung kon nawa aku, Mesti lah isin terus no, Ya kan gitu. Ya pakai cara yang halus gitu ya, jangan kah kasar. Ini loh. Ini kok belas sampai sini gara-gara apa tadi ini? Hah? Lah ya kok kepepet tadi cerita apa nih? Oh masalah penglihatan tadi ya melihat. Makanya jangan gampang-gampang percaya sama orang yang bisa meli, melihat. Kecuali para awliya wassalihin. Karena Rasulullah bersabda, Ittaku firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi Hati-hati kamu, jangan gegabah, jangan sembrono dengan firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis disebutkan hadis kudsi. Kalau orang yang mengamalkan aku wajibkan, kemudian dia menjalankan nawafil, maka aku akan menjadi pendengaran yang dengan itu dia mendengarnya, menjadi penglihatan yang dengan itu dia melihat, menjadi tangan yang dengan itu dia memegang, menjadi lisan dengan itu dia berbicara, menjadi kaki dengan itu dia berjalan. Makna hadis seperti itu. Nah, kalau ada manusia udah penglihatannya melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, berbicara dengan lisan yang diberi kekuatan oleh Allah, berjalan dengan kaki yang udah diberi kekuatan oleh Allah. Tangan juga begitu. Ini manusia biasa atau manusia luar biasa? Manusia luar biasa. Jadinya seperti Khalifah Umar Ibn Khattab. Lihat betulan. Lihat be betulan. Bagaimana Khalifah Umar bin Khattab khutbah Jumat teriak-teriak. Ya syariah, syariah, jabal, jabal, ya syariah, jabal. Sahabat dia bingung. Lawang syariah itu lagi pasukan perang lagi berangkat ke medan laga jaraknya 500 kilo lebih. Sayyidina Umar bin Khattab kok khutbah Jumat teriak-teriak, "Usaria, oh jabal gunung." misal gitu ya, ini Mas Edwin ini ada ada di di Bandung gitu ya. Semua teman di Raudhah ngerti Mas Edwin lagi di di Bandung. Saya ceramah di sini tiba-tiba ngomong, "Edwin, Edwin, ayo minggir, Edwin minggir." Aku dianggap sarap toh ya. Habibie nah, kesurupan apa piye ya? Nah, dia dianggap begitu kan? Nah ini Sina Umar bin Khattab teriak-teriak begitu khutbah Jumat. Sahabat gak berani nanya, Taaduban karena beradab, gak berani nanya kepada Sina Umar bin bin Khattab karena yakin pasti nggak mungkin salah. Satu bulan kemudian kurang lebih pasukan itu balik. Maka baru nanya sama pasukannya. Jumat-Jumat biar sasi sing dek dulu. Khalifah Umar kok khotbah bengak bengok teriak-teriak. Syariah, semangat sekali. Gunung, muka gunung. Ayo muka gunung. Seperti itu ada apa? Oh, oh kami perangi kepepet terus terdesak mundur. Meh kalah. Lah kok krungu suaranya Sayyidina Umar, "Eh, pasukan naik gunung, pasukan naik gunung, pasukan naik gunung." Wah, akhirnya kami semua naik gunung. Berkat naik gunung itu menang. Nah itu kan luar biasa. Bukan cuma bisa lihat, tapi menyampaikan suaranya jarak 500 kilo. Mengomando pasukan. Itu Khalifah Omar bin Khattab. Ini model sing nontok beneran gitu loh. Paham? Lihat, lihat betulan. Lah orangnya bagaimana? Ya silakan dilihat sejarah hidup Khalifah Omar bin Khattab radhiyallahu Khalifah Omar bin Khattab itu terjadi gempa bumi di kota Madinah. Karena sopan santunnya pada tanah Madinah, di situ ada Nabi Muhammad SAW. Beliau itu keluar dulu dari perbatasan kota Madinah, keluar dikit, ambil pecutnya, megang pecutnya. Tanah itu padang pasir itu dipecut. Coba kalau saya yang begitu, jangan anggap saya sarap juga atau sok lemah dipecut ya pipi neko-neko gitu kan. Nah, sahabatnya Nabi nyatanya begitu. Tidak, ya Allah, hentikan gempa bumi enggak begitu. Tapi buminya ini yang goyang ini pecut Ini Khalifah Umar bin Khattab. Ini tauhidnya begini, pecut. Tes. Heh, mandek. Oh coba terus. Aku mar Wah, mandek. Coba jenengan yang mecut, tambah dadi. Wah ya. Wah, tambah banter. Jadi 12 skala Richter terus kemudian jadi apa namanya tsunami <laughs> itu kan. Kacau itu. Lah ini coba lihat ini. Ini ini manusia yang luar Biasa. Lasaina Usaid bin Khudair begitu bisa lihat. Malaikat turun itu keli, kelihatan. Nah kalau sahabat bisa. Berarti manusia di zaman kapanpun akan bi, bisa. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya syarat dan ketentuan berlaku. Baik menawa suatu saat dokter Iman ngerti-ngerti iso kan. Ya Allah Ya toh. Nanti kalau pas gitu dokter Irmansa tolong saya ditelepon dulu ya. Tak parah ini ya. Nunut. Loh kita kan kadang-kadang orang-orang sholat dulu gitu. Kalau pas lagi dapat suatu tuh teman-temannya dipanggil, ya, gitu, pasti ono-ono gitu. Ya, ada seperti itu. Wah, oh, ada yang mimpi dapat berita dari Rasul dan lain sebagainya. Itu kan juga bagian dari meli melihat, melihat ada dalam nyata, ada dalam mim, dalam mimpi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ini dengar begini remen apa mboten nih? Enggak apa-apa ya. Gaduh-gaduh dikit ya. Memang kayak kayaknya Ar-Raudhah ini ya begini nih. Ya kayaknya seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Ini contoh, satu contoh yang tertulis, yang tertulis. Pertanyaan saya, lah sahabat Nabi itu jumlahnya berapa? Hajjatul Wada kalau saya nggak salah 120 ribu itu yang ikut haji bareng bersama Rasulullah SAW. Nah sahabat Nabi itu yang hidup bersama Nabi loh. Kan turah-turah. Lah mosok yang dapat keistimewaan cuma Usaid bin Hudair, yang dapat ya turah tura Setiap sahabat itu ashabi kan nujum. Sahabatku seperti bintang-bintang yang di langit. Siapapun yang kalian ambil sebagai bintang penunjuk maka cukup. Satu diambil cukup. Artinya setiap sahabat itu luar biasa. Setiap sahabat itu di atasnya semua wali. Setiap sahabat itu punya karomah tersen, tersendiri. Masalahnya yang nyatet yang nyatet itu tidak bah banyak, yang membukukan tidak banyak dan yang mau cerita juga tidak banyak. Alhamdulillah masih ada Ustadz bin Hudir yang mau cerita gitu. Nah setelah Nabi wafat kan mungkin pada nggak mau cerita, sedikit yang cerita sama temennya, mungkin cuma sama keluarganya, sama karirnya. Seiring perjalanan waktu, kisah-kisah itu ada yang masih terbukukan, ada yang sudah hi hilang. Perpustakaan di Baghdad tuh waktu dulu perang, sebelum perang Irak Amerika itu belum. Sebelum itu dulu udah dihancurkan, buku-buku dibuang ke sungai, sebagian diambil ke bah, ke barat. Itu informasi, ilmu pengetahuan Islam, baik itu hadis dan sebagainya banyak yang hilang. Jadi mungkin kita perlu ke Amerika cari perpustakaan, mungkin ada itu kitab-kitab lama yang apa namanya dibawa ke Amerika atau dibawa ke London kemana perlu cari ya makanya jangan mengatakan ini nggak ada dalilnya ini nggak ada hadisnya awakmu mungkin hurung nemu gitu loh awakmu mungkin hurung nemu, jangan dianggap ini enggak ada gitu. Enggak. Jangan dianggap tidak tidak ada. Sebab oh, sahabat itu luar biasa jumlah dan banyaknya. Nah ini salah satu contoh Usaid eh, bin Khudair seperti seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab seperti seperti itu. Wah, anaknya Muaw, uh, anaknya Abi Jahal ya. Ikrimah bin Abi Jahal seperti yang saya ceritakan kemarin. Bagaimana megang mushaf bisa nangis terus mabut loh. Coba kalau kita megang musaf, bagaimana? Ini biasa wae. Ya biasa, enggak ada rasulnya gitu ya, enggak ada roh rasulnya. Lo sahabat tuh megangnya aja udah semaput gitu ya. Semaput. Ini kan luar biasa. Kalau sekarang ada orang begitu dianggap orang ini stres. Stres, ya, stres. Tidak-tidak stres. Kaken pikiran. Dianggap begitu. Karena zamannya sangat berbeda dan manusianya sangat berbeda berbeda. Lah yang perlu kita munculkan ya manusia-manusia yang seperti ini. Kita jadi seperti itu, teman-teman kita jadi seperti itu, keluarga kita jadi seperti itu. Itu yang kita inginkan, mencetak manusia-manusia yang luar luar biasa. Pengen gitu loh sebelum meninggal ngerasake gitu. Yang ngerasakan kenapa? Merasakan makrifah, kenal sama Allah gitu. Dekat sama Allah, ngerti yang dimengerti oleh para sahabat. Mereka itu telah mengerti surga sebelum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah kita dikasih tahu surga dijelasno ya gak mudeng-mudeng ya gak pengen gitu. Biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Nah, hadirin dimuliakan Allah. Itu satu. Jam itu terus berjalan soalnya waktunya ya. Yang kedua, saya pengen cerita di masa tabi'in. Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Seorang tabi'in yang luar biasa. Muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hasan Al-Basri itu muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ada seseorang ke, ke masjid. Nah, biasanya ke masjid itu habis azan. Kebiasaan Timur Tengah tempo dulu, itu masjid tidak dibuka kecuali kalau setelah azan. Azan subuh baru dibuka. Mau azan-azan, terus masjid baru di, dibuka. Demi keamanan dan kesucian masjid. Karena mungkin nanti ada anjing yang tahu berkeliaran masuk ke dalam masjid. Ada orang yang masuk masjid nanti kemudian berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan di sana. Sering loh orang masuk masjid berbuat yang tidak menyenangkan. Uning masjid kok telepon yang jangan pun akeh. Mojok sepi masjid. Oh, halo yang kamu lagi di mana? Ayo ada apa enggak ada? Lu ngaku wong ya. ya gitu. Halo yang kamu lagi di mana? Aku lagi di masjid yang yang jangan pakai kata aku lagi di masjid yang Tolong doakan aku ya. Ada enggak itu? Ada enggak? Nah ini termasuk orang tergoda setan tapi enggak sadar. Tapi enggak, enggak sadar. nah min min dalik. Banyaklah yang begitu-begitu banyak. Makanya masjid itu dikunci di waktu-waktu ter tertentu. Nah ini sebelum azan subuh ada satu orang yang berangkat ke masjid. Biasanya berangkatnya setelah azan subuh. Lah ini kok rodok pengen ngawali. Lah pintu masjid kan belum dibuka. Tapi dia kaget. Kok suara amin. Amin. Amin. Masjidnya rame. Amin. Gemuruh. Ribuan suara amin. Dengarin ki. Masjid kok kuncinan suaranya rame. Wah ini imamnya punya acara sama orang-orang khusus kelihatannya. Karena imamnya Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Selesai aminnya terus azan subuh. Habis itu masjid dibuka. Lah yang buka Sina Hasan Al-Basri sendiri dibuka. Nah, dia masuk kaget. Pelongah-pelongo, kok kotong masjidnya? Lah mau sing ngamini do doneng di. Yang ngamini nanti kemana semua kok masjidnya kok kosong. Masuk. Ya enggak berani ngomong dulu, enggak berani ngomong. ngomong. Ki aku aku kerungon kerungonan apa tenan tuh oh, ya. Tiwas engko ngomong kok dianggap kerungon krungon-krungonan ndak sini sini awakku dhewe kan ya. Dia mikir, sholat subuh, dikir, wirid, selepas orang pulang semua. Akhirnya nanya, nggak kuat. Sayyidina Hasan al-Basri mau nanya. Nanya apa? Tadi saya datang itu sebelum azan, tapi kan masjid masih dikunci. Tadi saya tuh dengar jenengan baca doa. Terus senyam ini kok men. Lah waktu saya masuk masjid pintu dibuka masuk kok sepi. Kosong enggak ada siapa-siapa. Sebetulnya ada apa toh? Saya Hasan Basri terus ngomong, "Ya, tadi saya itu khataman." Tadi sebelum subuh saya khataman Al-Quran. Kalau saya lagi khataman biasa, itu jin-jin yang dulu syahadat sama Rasul, anak turunnya tuh pada ikut ke sini, ikut ngamini doa khatam Quran saya. Jadi jenengan kalau pas khataman Quran nggak ada orang yang ikut, jangan khawatir. Banyak jin kok di samping jenengan. Jadi bukan cuman malaikat, jin juga senang mendengarkan Al-Qur'an. al quran ini bahkan jin nasibin, jin-jin yang luar luar biasa yang dulu kakek-kakeknya itu atau sebagian dari jin itu dulu langsung ketemu Kanjeng Nabi syahadatnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Yang kakeknya memang kalau dilihat nasab jinnya ini niat nasabnya, dilihat nasabnya memang kakeknya dulu masuk Islamnya gara-gara dengar Rasul baca Al Al-Qur'an. Jadi anak turunnya ya senang dengar dibacakan Al Al-Qur'an. Memang itu apa namanya Eh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya berlaku juga di kalangan jin. Bukan cuma di kalangan manusia, berlaku juga di kalangan jin. Jadi ada pepatah, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Lah teman-teman saya ini rodok ngeladrah ditambahi, kecuali kalau dibawa codot. Masih bisa dalil, kecuali dibawa codot jadi jauh gitu ya. Ini anak orang bapaknya katanya itu termasuk buah yang dibawa codot. Codot, bilah min. dalek. mosok kita termasuk yang dibawa codot gitu ya. Ya, kalau dibak codot ke tempat yang baik nggak jadi masalah. Kalau jadi welek itu kan naudzubillah min min zalik. Jin mendengarkan Al-Qur'an. Lah jin-jin yang hafal Al-Qur'an itu juga banyak. Makanya kadang ada orang kesurupan, tapi kesurupan jin yang baik. Ya kesurupan jin yang baik. Tapi ya jangan-jangan ngaku kesurupan, dosa ngapusi wong awakmu. Ya. Atau apa namanya merasakan dirinya seperti orang kesurupan dirasa-rasake rasa jadi orang kesurupan tapi krosoni kesurupan itu bisa demikian jangan ya Wah, kesurupan itu nggak bagus ya apapun dalilnya kesurupan tidak tidak bagus ada satu orang yang soleh singkat cerita saja itu ceritanya panjang ya dimintai tolong untuk membebaskan seorang mempel, calon mempelai wanita kesurupan. Bisa jenengan bayangkan Bu, jenengan besok mantu malamnya putri jenengan kesurupan. Naudzubillah min muka-muka muga Ibu je. Kira-kira kalau begitu bingung atau enggak bingung, Bu? Besok nih diakad nikahkan oh bengi oh kesurupan. Geger tuh ya. Dipanggilkan tonggo-tonggonya yang pintar nyerah semua. Akhirnya ibu ini keluar teriak-teriak, tolong, tolong. Nah ini ada satu orang soleh yang lewat. Ada apa bu? Tolong anak saya. Anak jenengan kenapa? Kesurupan. Kesurupan. Oh, yaudah. Saya ya rodok-rodok bisa bu. Ya ini orang soleh nggak ngaku-ngaku tapi karena memang diminta ya darurat. Maka boleh menunjukkan ilmunya boleh. Memang kalau orang itu punya ilmu dalam kondisi darurat dia ngomong, oh saya nggak bisa, saya nggak pantas, oh, jangan Wong meh mati kok saya nggak bisa, saya nggak pantas. Anak kiai ini kelelep, anak kiai ini kelelep biur, kelelep ora iso ngelangi. Kiainya ndak iso renang, nyuruh santrinya. Tolong kamu jebur tolong anak saya. Lagi anaknya wedok. Anak kiainya wedok. Meh mati. Tolong kamu jebur tolong anak saya, saya nggak bisa renang. Lorane mengatakan, "Ngapunten Yai, kula mboten patut, mboten pantas." iki goblok gitu. Loh, dia punya ilmu bisa nolong kok, biarkan orang lain mah mati. Itu kan namanya sa salah. Oh maaf, saya nggak pantas. Atau ada orang mau ngoperasi seorang Habib gitulah. Oh, dokternya ini pecinta Habib. Wah, ngapunten. Apa namanya Habib? Saya nggak berani. Apa namanya bedah-bedah jenengan? Nggak berani Habib. Ini melukai jenengan ini gendeng wong ini kan. Ya masa nggak berani bedah, ini mati ini. Ini harus operasi jantung kok tidak berani, Be? bedak ini ini ini salah itu. Memang kalau orang punya ilmu, ya dia harus menunjukkan ilmunya di saat dibutuh dibutuhkan. Jangan mengatakan boten kula boten boten patut kula boten pas. Ya, pas jenengan ya. nah, aku iso ya tak operasi dhewe awakku kan begitu. <laughs> Nah, saya bisa ya tak ngelangi dhewe nulung anakku. Ini kalau memang nggak bisa ya minta tolong sama orang, orang yang bisa ya no nolong. Jangan bergaya, oh saya nggak nggak pantas itu. Ini orang Surani yang ngomong. Saya bisa berangkat. Dijak ngomong jinnya, diwacake ayat kursi, ditirokke. Allahu la ilaha Allahu la Oh, lumayan nih, apa, apa ayat kursi. Mungkin tahu melu pengajian. <laughs> Mungkin krungu-krungu. Akhirnya jinnya dibacakan wirid, wirid yang panjang, wiridnya wali-wali. Jinnya hafal. Hafal jinnya nih. Orang soalnya bingung tuh ya. Kok iso nirokke kabeh? Bacakan doa-doa untuk rukyah ngusir jin. Rukyah hadis-hadis dari Nabi untuk ngusir jin. Mau Al-Fatihah, ayat kursi apapun dibacakan jinnya nirokan. Ayo, ahli rukyah mana mau datangkan lagi? Ya, terus jinnya ngomong, "Es kangkang Kang, mandeko." Kalau bahasa kita, "Kang mandekoh mandekoh Wes percuma. Awakmu coba terus percuma. lalu apa? Aku ki apal Al-Qur'an. Aku ki muridnya Ali bin Abi Thalib. Saya ini jin yang berguru langsung pada Ali bin Abi Thalib. Saya jin tua. Jin itu kan umurnya jin kan panjang-panjang ya. Panjang-panjang. Ini kejadian ya memang tempo dulu ya. Sekitar tahun 400-an, tempo dulu. Saya ini berguru pada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini orang solehnya terus ngomong. Berarti awakmu muslim. Oh iya, muslim. Lah kok kamu ganggu muslimah? Sepantes yang ini dibedo pantes, kurang ajar. Ini pantes didolimi pantes karena dia mendolimi saya. Loh kok iso? Lawang saya itu sholat jamaah nggak pernah telat. Tadi telat gara-gara dia. Loh kok bisa? Lah dia itu buang najis sembarangan. Saya udah pakai baju yang bagus ujin ya dandan ini masjidnya. Ternyata jin itu kalau ke masjid juga dandan. Karena perintah Allah itu berlaku untuk jin dan manusia. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Setiap kali kalian sholat pakai pakaian yang terbaik. Ya jin ya dandan, saya dandan. Berangkat ke masjid mau sholat jamaah sama wali Allah itu yang tadi kamu datangi. Saya itu nggak pernah terat seumur-umur saya jadi jin, jadi muridnya wali itu nggak pernah tolak sholat berjamaah. Walinya itu berdiri, saya udah di belakangnya. Jadi Allahu Akbar ya saya bareng. Tadi itu saya telat walinya Allahu Akbar, saya belum di belakangnya. Mung telat, telat Allahu Akbar tok. Nesu nih jinnya nesu. Lah kok bisa kamu bilang gara-gara dia? Lah saya udah ganti rapi lah dia buang najis bukan pada tempatnya sembarangan akhirnya baju saya kena najisnya. Jadi saya harus ganti lagi. Padahal jin bergerak dengan kecepatan cahaya. Ganti jin B ya. Jin ganti oh saya orang moni, oh jin ganti. Ya jin ra ganti ya ora tahu, jin ganti yo ya aja nganti gitu kan. Ganti cepat. Nah kamu kenapa? Ya saya ini cinta sama wali yang imam itu. Jadi gara-gara perempuan ini saya terlambat. Ini saya denda dia. Akhirnya orang soleh ini ngomong, ya wes ya wes ngene wae. Gue tresno karo ini gue, Tresno, cinta cinta. Kumohon demi cintamu padanya, Metuo, tulung. Oh, kalau kamu meminta saya keluar demi cintaku padanya, apapun akan kulakukan untuk dirinya. Metu. Dibacakan Al-Qur'an nggak keluar, ternyata dengan dialog selesai. Kenapa? Karena ini bacaan-bacaan itu hanya berlaku untuk orang yang buruk gitu loh. Untuk orang yang buruk. Kalau orang yang nggak buruk yang nggak berlaku. Wah, oh, ya, pantas oh. Malaikatnya yang ngomong, oh, pantas, pantas pantes, pantas orang gitu. Ini pantas ini ya. Makanya orang yang yang kesurupan itu juga dilihat sing nyurupi sapa, sing disurupi sapa. Ora tau salat kesurupan ya pantes. Sobone ning nisor ringin eh kesurupan pantes. Lihat golek-golek kan ya, golek golek kuburan sepi ya sepi pikiran kotong gitu yang ngelamun gitu ngelamun sing dilamun ke aneh ah aneh kesurupan ya pan Pantas gitu. Lah sing disurupi sapa, sing nyurupi so, sapa? Nah ini ada jin-jin yang hafal Al-Qur'an. Nah kalau dilihat begitu jin yo ya seneng Al-Qur'an. Menungso yo ya seneng Al-Qur'an. Malaikat yo ya seneng Al-Qur'an. Lah kalau kita nggak seneng Al-Qur'an masuk golongan yang mana ini? Ternyata kuda juga suka mendengarkan Al-Qur'an. Al-Quran, kambing suka gitu. Jadi hewan-hewan suka. Buktinya, lah itu coba dibuktikan. Mesti dona kok dalilnya mana? Ini model-model menungso suara beres. Kabeh takut dalilnya. Hewan-hewan suka mendengarkan Al-Quran. Hewan-hewan itu suka mendengarkan kalamullah, suka mendengarkan kala kalamullah. Baca sejarah Nabi Dawud alaihissalam. Kalau Nabi Dawud alaihissalam membaca Zabur, Zaburnya maka maka burung-burung itu akan berhenti terbang. Hewan-hewan dari hutan keluar semua ikut mendengarkan bacaannya Nabi Dawud alaihissalam. Karena suaranya merdu. Jadi nak bong suaranya enak ngaji kisah yang teko yang macam-macam. Anak suaranya rapi enak lambu. Ya. Yang suaranya enak itu yang datang macam macam-macam mendengarkan. Lah kalau sampai kita di ngaji ke yora ya senang, kon ngaji yora ya Senang. Jadi baca yang enggak nggak suka, mendengarkan juga tidak suka. Lah kita ini masuk golongan yang mana? Cuman satu, yang tidak suka diperdengarkan dan tidak suka membaca Al-Qur'an, iblis dan setan beserta anak turunannya. Ya buyut-buyutnya itu nggak suka mendengar bacaan Al-Qur'an. Jelas? Nah, nanti Insyaallah Jumat depan kita udah masuk tafsir surat Al Fatihah. Insya Allah seperti seperti itu. Nah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Kalau kita membaca Al-Quran, sebagaimana yang tadi disebutkan, malaikat kumpul, makhluk Allah yang lain, jin juga kum, kumpul. Di samping itu ada makhluk Allah yang lain, bukan manusia, bukan jin juga kum, kumpul, dan satu lagi ruhnya orang-orang yang soleh juga kumpul. Ruh orang soleh yang mana? Karena ada ruh yang boleh jalan-jalan, ada ruh yang nggak boleh jalan-jalan, ada ruh yang dipenjara diseksa. Lah ruh yang diseksa ruh yang jelek. lalu ruh yang baik itu ada yang jalan-jalannya bisa jauh, ada yang jalan-jalan terbatas, tergantung sangu masing-masing. Yang dulu hidupnya di dunia ini memang luar biasa amalnya, maka rohnya bisa jalan-jalan kemana? Kemana-mana. Dan kalau roh itu jalan-jalan, jalan-jalannya ya ke tempat yang seperti ini karena ini taman sur surga. Roh datang ke situ, ikut ngaji, dengarkan bacaan Al-Qur'an itu didengarkan betul sama rohnya orang-orang yang yang soleh. Sehingga kalau kita baca Al-Qur'an, tempat di mana kita baca itu berubah gitu. Tempat yang kita bacakan Al-Qur'an baru berubah. Makanya orang-orang soleh menganjurkan kalau pindah rumah khatam noal Quran. Kan begitu. Nanti ada yang nanya, Habib, ya itu bid'ah. Kenapa? Nabi nggak pernah ngomong awakmu yang pindah omah khatam noal Quran. Nggak ada hadisnya. Nabi tidak menyebutkan hadis yang berkata kalau pindah rumah baca Al-Qur'an, mengkhususkan baca Al-Qur'an untuk pindah rumah bid'ah gitu. Ben. Setimbang mumet debat kan nggak boleh ya. Orang Islam itu sama Rasul nggak boleh berdebat sebetulnya. Kalau kamu benar dan kamu diam, ya benar kamu diam, itu untuk swargo. Salah yo ya meneng, yo ya entuk suar swarga. Lah sing untuk entuk swarga sing ngeyelan. Bu jangan tersinggung Bu ya. <laughs> Saya bilang ngeyelan tuh Pak Dokter ibu-ibu rotok mesem-mesem gitu. Ya, ngeyelan. Nah terus gimana Bib? pokoknya kalau yang mau menganggap bid'ah yang monggo kerso silakan anggap bid'ah, sudah enggak usah pindah rumah, enggak usah ngaji gitu aja. Ya kan? Nah kalau yang kita-kita ini pokoknya pindah rumah ya khataman Quran, ya yasinan, ya manakiban, ya maulidan, ya solawatan. Artinya apa? Rasul nggak mau rumah saya sepi. Makanya sejak kali pertama pindah rumah ya tak rame ke langsung kan ngono. Nah kalau tiap hari disuruh meramaikan dengan kiraatul Quran, tiap hari disuruh meramaikan dengan zikir, meramaikan dengan baca apa namanya solawat, meramaikan dengan solat, maka di hari pertamanya itu pastinya kan lebih utama. Karena semua itu diawali dengan yang perta pertama. Makanya ibu-ibu kalau pindah rumah, lakukan itu. Jangan pindah rumah tanpa manggil dangdutan. Enggak Habib lah ya TV ini diurupkan dangdutan terus. Bukan apa namanya? Bukan baca Al-Qur'an atau yang sejenis sejenisnya. Ini yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Ada pengumuman dari saya. Itu jam 10 kurang 10. Ngapunten ya, waktunya habis. Bu, jenengan itu diemnya diem nerimo apa? Ngantuk apa? Hah? ngantuk kan? Ada yang ngantuk, apalagi diemnya. Liar-liar. Tapi ilmunya masuk atau nggak masuk tadi nih? Masuk. Jadi pengen ngaji atau nggak pengen ngaji? Pengen ngaji. Pengen ngaji atau dingajikan? Oh pengen ngaji berarti tidak ngantuk atau melek itu ya. Ya, enggak pengen dingajikan. Oh ya pengen tuh ya. Tapi sombeng, sombeng panjang umur, sehat walafiat, fitaatil antin, tak dengar, dengajikan. Pengumuman dari saya dan saya minta doa. Akhir bulan, akhir bulan insyaallah saya mau ke Hong Kong. Akhir bulan. Ini saya ini kesehatannya ya begini nih. Apa namanya? Ya sehat alhamdulillah. Bukti ya iso ngajar so ngalor ngidul ngetan ngulon kan ya. Sehat sehat. Cuman tidak tidak maksimal. Ngomong nih rodok bindeng dikit gitu kan. Suara ini bindeng-bindeng basah ini. Bukan serak-serak, basah. Nah, pembangunan ar rodoh ini majus di belakang kan terus berjalan. Saya mau ngasih laporan. Jadi selama ini kan banyak yang bantu. Malam ini saya mau ngasih laporan yang nonton di tayangan atau yang mendengar di radio. Sampai hari ini untuk pembangunan itu sudah keluar uang lebih dari 500 juta. Ya, itu yang keluar cash lebih dari 500 juta. Hutang Hutang besi 100 juta lebih dikit. Ya hutangnya besi 100 juta lebih dikit. Ada hutang semen nggak banyak lah. nggak banyak ada hutang semen nggak banyak. Kalau pasir, kerica itu kan langsung kontan. Hutang besi 100 juta lebih dikit. Sementara tahun depan kalau udah sampai satu tahun saya harus melunasi tanah itu kekurangan 1,65 mil miliar. Ya. Dan pembangunan ini harus berjalan sampai sel selesai. Saya nggak mau sehari pun berhenti. Makanya nggak ada hari libur itu. Pagi ya bangun, siang ya bangun, malam ya bangun, minggu itu relawan juga bangun. Tidak ada hari li libur. Kenapa? Karena judulnya kalau libur berarti pembangunan di akhirat juga libur. Ya, pembangunan yang ini kan bentuk kecilnya itu kecil. Nanti kita bangun itu di sana kan dapatnya gedenya luar biasa. Lah kalau yang ini nggak jadi benar, yang di sana nanti kan jadinya ya kurang bener. Kita pengen ini jadi bener di sana jadinya bener besar. Gitu ya. Semua yang ikut andil itu dapatnya bukan bukan misal andil andil botong. Wah, neng akhirat aku untuk botong, nih, yang enggak. Aku andil paku neng akhirat untuk paku, ya enggak toh ya. Ya andilnya botong ya di akhirat dapatnya nanti istana. Andilnya paku di akhirat ya dapatnya is istana. Andilnya keringat di akhirat juga dapat istana. Lah kalau istana mosok ya kotongan enggak mungkin toh ya. Allah enggak menyediakan istana, istana kotongan isine dewi kan mumet. Istananya ya lengkap dengan berbagai perabotannya, dengan penghuninya, dengan dengan ngomong enggak enak sih pak, dengan istri-istri cantik yang siap penghuninya. Bidadari-bidadari sur surga khusus buat bapak-bapak syarat dan ketentuan berlaku, ibu-ibu tidak. Ini bonus Bu untuk bapak-bapak kan begitu nanti. Di surga ada beda beda dari Harus jalan terus pembangunannya. Nah, salah satu upaya yang saya lakukan tentunya ikhtiarnya ya, ikhtiarnya. Saya buat buku baru. Tadi pagi baru saya tulis. Besok malam harus selesai. Ya, karena kalau minggu saya sudah dakwah dari pagi sampai malam jadi nggak mungkin bisa garap. Malam minggu juga saya sudah dakwah di luar kota. Waktu yang kosong tuh ya malam ini sampai besok so, sore harus selesai. Bukunya kurang lebih 100 halaman mungkin nanti ukuran 12 kali 18. Cuman buku yang satu ini kalau yang kemarin saya obral buku murah-murah, beli sukamu bayar se sukamu, itu untuk membuktikan pada diri saya aku ki ora pelit ngono. Aku ki ora pedut. Ya, saya nggak bakhil dan saya tidak takut kehilangan du duit. Nah, masa pembuktian itu sudah sudah sudah usai gitu ya. Masa pembuktian udah udah usai. Sekarang masa perjuangan untuk orang banyak. Nah, buku itu memang tipis. Tapi nanti akan saya jual dengan harga Rp50.000. Rp50.000. Yang beli buku itu otomatis nantinya sudah menyumbang untuk pembelian tanah dan pembangunan majelis ar di belakang sana. Judul bukunya cukup menarik, Istri Idamanku. Ibu-ibu kok terus meneng ya. Judul bukunya Istri Idamanku. Saya nulis buku gini ya istri saya rada anu, apa aku ora idamanmu piye ngono ya. Istri Idamanku. Kenapa saya pakai judul begini? Jadi nanti kalau mas-mas ini punya istri atau punya calon gitu ya, nggak usah repot nasihati. Nyoh. Wow, Aku pengen bojoku ki minimal koyong ini, minimal koyong wow, Nah, ibu-ibu yang sebagai istri silakan baca. Jangan cuma lihat sinetron catatan hati seorang istri. Ini langsung ajaran Nabi, istri idamanku. Wah itu nanti hadits Nabi dan lain sebagainya lah. Tanya. Dan nanti isinya diantaranya selain sepertiga untuk nasihat, dua pertiga itu kisah-kisah. Kisah-kisah wanita-wanita yang luar biasa. Yang membuat jenengan terus, bujuku kayak gini kapan yo? Kalau sudah begitu, Alhamdulillah. Mirip bujuku, mirip, mirip, mirip, mirip, mirip. Satu persen. Misal lo bu, misal gitu kan. Kalau ibu sudah mirip gitu ya. Walhamdulillah Beb saya mirip Beb. Ini cerita yang satu mirip. Kenapa? Belang dicocoknya mirip. Mirip mana ya? Mirip loh Beb. Ini suaminya ini kurang ajar, menganiaya, mendolim. Mirip itunya Beb gitu ya. Oh, mirip kok ini gitu ya. Jenengannya ya, kisah-kisah. Salah satu contoh kisahnya. Ini iklan, iklan kan boleh tuh ya. Ya, nanti insya Allah terbit akhir bulan ya. Doakan selesai, jadi akhir bulan bisa ter terbit. Nah jenengan nyelenginya mulai sekarang untuk buku itu. Iman-iman kalau nggak beli itu nanti untuk anak-anak kita, untuk pasangan hidup kita, untuk teman-teman kita. Jenengan kalau mau mau ngembe calonnya itu bisa dia. Ya. Eh, adiknya wajonen. Calon mantu Bu ya. Ya, agar jadi bujuni anakku tau wajonan gitu. Wah, mantu idamanku ya begini nih. Yang seperti seperti ini baca gitu ya. Salah satu contohnya ada satu orang soleh jalan di padang Sahara. Orang soleh jalan di padang Sahara. Lihat ada perempuan cantiknya luar biasa. Berjalan bergandengan tangan dengan seorang pria welek sak boleh. Yang satu cuantik luar biasa itu welek sak boleh. Gandengan ngobrol ketawa ngobrol itu. Ya akhirnya ini orang soleh ini bingung. Seumur umur urip aku belum tahu ngerti nek wong wedok wahyu ini kok bojone welek gaya ngene terus wakur wakrat mesra gitu. Akhirnya moro dihampiri sama orang soleh ini sampai dicantumkan dalam kisah-kisah para wali yang ditulis orang soleh ini ya. Tanya, bu bu ngapunten, badai tanglet, ngapunten. Anda ini cantik, kok bujumu welek kaya ngono. Ngapunten, jangan tersinggung gitu ya. Kok suamimu jelek begitu? Tapi saya lihat kamu tuh bisa tertawa bahagia. Los betul. Suamimu juga tertawa bahagia. Ya pantas oh, suami tertawa bahagia ya. Pantas oh ya. Masa dari bojo ayo perengat-perengut kan rodok. Nah, itu orang nggak punya syukur ya. Bojone ayu kudune mesam mesam gitu kan. Nah no, bojone elek ki merengut ki ya rodok. Ya orang pantas ya. Mosok merengut. Akhirnya dijawab, kalau bahasanya Gus Dur gini, gitu aja kok repot. Bahasa Gus Dur gitu. Bahasanya Gus Dur begitu. Ngaten loh Mas. Yai kalau itu bahasa kita ya. Lah awakku lah ayu. Yo ya bojoku ya pantes entuk aku syukur. Syukur dah tidak seneng iso syukur. Lah aku ki ayu duwe bojo elek. Ya aku yo ya seneng, aku iso sabar. Jadi gampang gernyawang awak, eh aku sabar, jadi aku seneng. Soalnya sabar ke sorgo eh Asik betul nih ya suami istri ini. Jadi kalau lihat suaminya jelek tuh dia bisa bersabar. Wah, saya sabar punya suami seperti ini. Alhamdulillah aku untuk Sorgo. Gue Golek bojo model ke keuangel, Pol. Bu. Tersinggung. Jadi tak singgung terang-terangan ya tersinggung loh ya. Kira-kira kisah ini menarik atau enggak menarik, Bu? Itu baru satu, itu banyak nanti isinya cerita-cerita yang model begitu begi begitu. Nah, PR saya untuk mengumpulkan kisah itu cuman malam ini. Cuman malam ini. Ini mungkin kalau selesai besok ya akan jadi karya tercepat saya sampai umur 39 ini. Ya, karya ter tercepat. Gimana kira-kira tertarik untuk membeli? Ini kelihatannya banyak yang menasehati istrinya ini ya. Iya, caranya gampang nanti kalau udah beli buku itu kalau udah punya anak, anaknya suruh bacakan, jenengan dengarkan bersama istri. Ya nak, bacakan nak. Hmm, ya. Ibumu istri idaman papa, ibumu. Nah, bacakan. <laughs> Asine iki jane arep pengen rasakno, rungokno. <laughs> Tak omongi atau tau ngrungok nyuh ngono. Bu, catatan hati seorang suami Catatan hati atau jeritan hati? Oh ternyata lebih parah bu, jeritan hati seorang suami ini bu. Ini banyak suami-suami yang menjerit hatinya. Uh, itu banyak sekali ini. Makanya buku itu nanti insya Allah jadi jadi pendamai suami istri gitu. Mau cokoki ngakak bareng. Wo ya iya, bener ya, aku cek ngene lo makani Eh. Mau bocorannya lagi? Mau? Jumat depan. Tak ke HP nanti tidak ada beli bukunya repot nanti. Nah, target saya, target saya ya buku itu kalau dijual 50 ribu gitu kan ya. Ya, targetnya itu harus laku minimal 30 ribu eksemplar. 30 ribu eksemplar. Ini sekarang bulan September, berarti nanti Oktober, November, Desember. Nah, saya pengen tiap bulan itu bisa menjual 10 ribu eksemplar. Nah, saya butuh bantuan jenengan semua. Bantuan bagaimana? jenengan kalau punya duit beli jangan satu. Nanti belinya misalnya lima gitu kan. Terus sampai di rumah peksonan dulurmu tuku ganteni. Nyoh. Ya mau ngambil untung juga boleh gak jadi masalah toh. Arab malu bangun masjid, bangun malu, malu bangun musola, malu pengajian, nyoh tuku ibu ini. Paham maksud saya? Nanti insya Allah kalau begitu maka gak usah repot-repot urusan belakang itu akan beres dengan sendirinya. Ini kira-kira adil atau enggak adil? Adil kan? Fair toh? Fair. Enggak gak ngalor, enggak ngidul tapi usaha usaha. Tapi usahanya moh mumet, makanya aku orang mi mikir, cuman ngomong saja niatannya seperti itu. Jelas ya? Dan terima kasih yang nyemplungi gentong amal. Ini ada orang nanya, "Bib kok anaknya gentong toh Bib?" Nah, kalau kotak amal itu udah biasa, Ngerkotak kecilik, mesti sini sidi. Maka saya buat gentong, budi oh, itu gentong, budi. Tapi isinya tuh nggak pernah kebak itu. Wah, kebaknya kapan itu? Baru baru di dasarnya itu, baru di da, di dasarnya. Maka jangan besok bawa roti cemplungkan situ pulangkan. Itu kan nggak ada nggak ada ketentuan harus uang nggak ada toh. Ya, leboni teh, leboni apa enggak jadi masalah. Paling nanti dikeluarkan panitia. Ya. Itu doakan gentong amal itu jadi berkah ya. Alhamdulillah makasih yang udah nyemplungkan ke gentong itu tiap tiap Jumat itu Sabtunya bisa buat bayar yang yang harus dibayar, bisa juga bantu bayar gaji kar, karyawan. Jadi berkah uangnya ber berkah. Makanya nggak usah pakai wuh. Saya nyemplungi cuma 5000 bib, 1000 nggak jadi masalah. Sak rupiah juga jadi tidak jadi ma masalah. Orang nyemplungi ya ora jadi ma salah. Doakan itu luar biasa. Tiap malam loh Bu, teman-teman saya kerja bakti di sana, Pak. Kerja bakti di belakang tuh tiap malam saya kalau lihat ya Allah indah betul dia. Saya potret, saya syuting itu pakai handphone luar biasa. Saya terus ingat zamannya Nabi. Nabi dulu waktu bangun parit parit Honda, waktu Rasul bangun Masjid Nabawi sampai sampai Rasul tuh ikut nyanyi. Laulal eh, farhamil ansor wal muhajiroh Innal aisyal aishul akhirah farhamil ansor wal muhajirah. Sampai Rasul ikut nyanyi. Ya, sungguhnya hidup yang sejati kehidupan akhirat. Ya Allah, tolong rahmati orang Ansor dan orang Muhajir. Rasul sampai ikut nyanyi mendoakan yang kerja bakti itu, kerja bakti. Jadi bangun kerja bakti itu biasanya dari pesantren. Nah, kalau pesantren kan santrinya. Nah, kalau saya belum punya pesantren, belum punya pesan, pesantren yang ada ini relawan pengajian datang ya dari sana, dari sini. Tiap malam lihat terus kelingan zaman Nabi ya. Pantas Nabi dulu seneng gitu. Ya, kerja bakti bareng sahabatnya itu suasananya ya bisa ngerasakan lah. Oh baik menawa kurang luwe, ya akeh kurangnya timbang luwe gitu ya. Ya mosok kita mau nyamakan sama Nabi kan nggak mungkin ya, sama sahabat. Tapi suasananya tuh kira-kira seperti seperti itu ada kebersamaan yang luar luar biasa. Insya Allah nanti bulan depan jenengan sudah bisa lihat eh, apa namanya tanah itu rata. Ini kan masih beglong beg, gitu itu ya. Lubang-lubang masih banyak karena pondasinya digali Cuman kurang enam titik. Ya, cuman kurang enam enam titik saja karena itu pondasi itu dalam-dalam. Ada yang empat meter, ada yang lima lima meter ya, ada yang tiga meter tergantung letaknya ya, tergantung letaknya. Kemudian eh, ini sudah mau diuruk diratakan, nanti sudah diratakan itu ketinggiannya insyaallah dari nol tanah satu meter. Jadi lebih tinggi dari tempat ngaji ini nanti ya. Lebih tinggi 80 cm kurang lebih dari tempat kita ngaji. Sehingga kelihatannya itu bangunannya gagah itu. 20 20 eh, kemudian ketinggian dasarnya itu 1 meter dari 0 0 lantai tanah. Nanti insya Allah kalau itu sudah jadi, ngajinya kita pindah ke sebelah sana. Sehingga nanti ibu-ibu di atas, bapak-bapak di bawah, di bawah. Biar kita lebih sesuai syari <coughs> syariat terpisah tapi tidak memisahkan diri ya Bu ya. Ya, terpisah tapi tidak memisahkan diri. Biar lebih leluasa lah ibu-ibu juga kalau di atas kan mau nyopot-nyopot kudung penak atau bu. Ya ibu di atas kan steril, pria dilarang naik ke atas. Jadi nanti misalnya ibu pas sumuk itu kudung dicopot tidak masalah, tidak jadi masalah. Saya pengen ibu-ibu enak gitu kan. Kalau selonjor-selonjor kan juga nggak pakai wuh, mau itu yang selonjor apa-apa, kalau turu sisan ya apa-apa. Ya, tidak jadi masalah. Toilet nanti sudah toiletnya ibu di atas nggak pakai turun, langsung ke atas gitu kan, ke toilet. Nggak ada nggak ada interaksi dengan yang di bawah. Masuknya langsung dari sini ke atas. Bisa. Pulangnya bisa lewat sini, bisa lewat bawah di sana juga bi bisa. Nanti seperti seperti itu. Ya. Nah, terima kasih atas partisipasinya selama ini dan yang pengen terus berpartisipasi silahkan ya. Anda sudah tahu bagaimana caranya. Tidak perlu saya terangkan lah lagi. Untuk teman-teman yang ada di Hongkong, uh, eh, insya Allah saya akan ke sana akhir bulan ini jika Anda ingin berpartisipasi untuk Masjid ar siapkan saja nanti ketemu saya di di sana. Insya Allah doakan bukunya selesai, bisa saya bawa ke sana bukunya. Karena cocok kalau untuk di Hong Kong itu banyak wanita-wanita yang meninggalkan suaminya demi cari nafkah dan demi suaminya. Itu banyak tuh teman-teman TKW itu pergi ke luar negeri bukan karena tidak cinta suaminya, karena cinta sama suaminya, meninggalkan suaminya untuk cari harta bantu suaminya. Dan banyak kisah tragis Terakhir ya, kisah terakhir TKW Hongkong itu banyak. Salah satu contohnya murid saya yang ada di Hongkong sana, itu sampai tiap bulan kirim duit, terus bangun rumah, rumah jadi, suaminya nikah lagi, terus dia diceraikan. <laughs> ini ada yang begitu. Saya ini ya ketawa, ketawa kok Frahmin hidup ada yang begitu gitu ya. Ya sedih juga kesian yang diperlakukan seperti seperti itu. Maka jangan jangan begitu ya Pak ya. Tidak tahu Pak. Betul enggak nih? Pak, kok enggak mantep enggaknya nih?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 kesembuhan Mas Sukadi yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Muwardi Semoga lekas sembuh dari penyakitnya. Begitu pula